عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على firman nikmat kita berhamba kepadanya sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran washkuru lillahi in kuntum iya ta'budun bersyukurlah kepada Allah bila kalian benar-benar beribadah dan berhamba kepadanya dengan harapan memperoleh ridho Allah dan hikmah mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan eh, selengkap-lengkapnya dalam menjalani kehidupan kita membekali diri kita dengan bekal terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah kita eh, kitab yang kita kaji <clears throat> yaitu zadun Ma'ad fi Khairi Hadi khairi Ibad <clears throat> bekal kembali kepada Allah di alam akhirat dalam tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebaik-baik makhluk Allah yang diutus dan Rasul yang menutup risalah ini bahasannya diawali dengan persiapan kita untuk menjawab dua pertanyaan awal di hari kiamat kelak yaitu dalam penggalan pertama pertanyaan itu adalah Mada kuntum ta'budun Siapa yang kalian sembah di dunia Ini pertanyaan pertama di hari kiamat Kemudian Pertanyaan kedua adalah Wa mada ajabtumul mursalin Dan bagaimana kalian Merespon ajakan risalah dari para rasul Nah, dua pertanyaan inilah yang dibahas pada bab pertama dalam kitab Zadul Ma'ad ini yang menjadi bekal kita di akhirat kelak yaitu bagaimana kita menjawab mada kuntum ta'budun siapa yang kalian sembah di dunia maka jawab yang mesti kita tegaskan ya dengan keyakinan adalah jawabannya adalah dengan benar-benar merealisasikan la ilaha illallah jadi bagaimana kita memantapkan meyakinkan diri kita mengamalkan mendakwahkan la ilaha illallah. Itulah jawaban dari pertanyaan pertama. Sebab banyak orang yang dengan sederhana dia mengatakan bahwa yang aku sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban benar adanya. Namun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mengamalkan dan mempraktekkan, membuktikan, meyakinkan diri kita dan orang lain tentang makna syahadat la ilaha illallah dan syahadat Rasul yaitu wa syahadu anna Muhammad Rasulullah karena dua pertanyaan ini sangat erat kaitannya dengan syahadat. Jadi siapa yang kalian sembah dan bagaimana tanggapan kalian terhadap ajakan Rasul terhadap risalah. Maka yang harus ada dalam jawaban kita terhadap pertanyaan pertama itu adalah pertama makrifat tentang la ilaha illallah. Jadi mengenal, mengetahui, mendalami, mempelajari la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah ikrar. Ikrar itu adalah pernyataan dengan sumpah, dengan janji, dengan kesaksian itu ikrar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah amalan mendakwahkan, mempraktekkan, meyakinkan diri kita dan orang lain tentang la ilaha illallah. Dan juga menjauhi semua hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah itu. Seperti syirik, munafik, kufur, fasik, zalim, dan lain-lain. Sihir, banyak sekali hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah itu. Ini yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, bagaimana kita merealisasikan jawaban bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan sebagai panutan kita, wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama juga adalah mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa beliau diutus? Membawa kitab apa dan tuntunan apa? Dan apakah ada nabi lain atau rasul lain yang diutus setelah beliau sehingga kita harus berpindah dari Nabi Muhammad kepada rasul yang lain mengenal segala sifat-sifat yang diwajibkan untuk kita ikuti dan kita teladani dalam akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu adalah merupakan contoh terbaik laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kemudian bagaimana mencintai beliau membela beliau beriman kepada beliau mendakwahkan dakwah yang telah beliau dakwahkan kemudian mengagungkan litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu menghormati, mengagungkan beliau sebagai seorang hamba Allah dan tidak lebih daripada itu. Sehingga jangan sampai seperti orang-orang mengagungkan Isa sehingga sampai pada derajat anak Allah atau lebih tinggi daripada kedudukannya. ini tetap sebagai hamba Allah dan kekasihnya. Ya, tidak sampai pada menyembah sebab ada kasus di zaman sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat Umar menghunus pedangnya dan kemudian mengelilingi Madinah. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah mati, aku akan tebas lehernya. Ini Umar terlalu mendewakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga seolah-olah tidak mati. Muhammad hanya pergi sebentar dan nanti akan kembali seperti ketika Isra dan Mi'raj. Kan? Jadi dia berkeliling Madinah sambil menebas begitu beliau cinta kepada Rasulullah dan mengagungkan beliau. Tapi seorang Abu Bakar yang begitu kuat imannya mengingatkan Umar, wahai manusia seluruhnya, wahai kaum muhajirin dan ansor, siapapun yang menyembah Muhammad, mengagungkan seperti Tuhan, maka dia telah mati. Gitu. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah maka Allah itu maha kekal Hidupnya tidak akan mati Kemudian beliau membaca ayat wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum Muhammad itu tidak lain melainkan seorang rasul yang tidak bukan dia bukan Tuhan Apakah setelah dia meninggal kalian akan kembali kufur? Akan kembali murtad? Ini dibacakan oleh Abu Bakar kepada Umar dan Umar berkata saat itu seolah-olah ayat ini baru pertama kali aku dengarkan karena begitu emosional ya, kehilangan Rasulullah SAW dan melebihi daripada penghormatan yang seharusnya. Padahal kata Umar ayat ini sudah berkali-kali aku baca, namun ketika dibaca oleh Abu Bakar seolah-olah ayat itu baru turun. Bahwa memang benar-benar Nabi Muhammad telah mati dan seperti manusia biasa tetap sakit, tetap mati. Nah, ini yang merupakan eh, perhias persiapan kita terhadap pertanyaan kedua yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat Nah, setelah mengenal Rasulullah tentu juga berikrar berikrar bahwa beliau adalah utusan Allah yang wajib kita ikuti, wajib kita taati, wajib kita cintai, wajib kita agungkan sebagaimana seorang rasul diagungkan dan taat secara mutlak dan tidak membuat syariat lain selain syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah satu-satunya Rasul yang diutus oleh Allah untuk kita semua yang berhak membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad juga tidak membuat syariat yang baru tapi itu adalah syariat dari Allah yang diajarkan disampaikan tablik saja disampaikan bukan dibuat-buat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat erat dengan uh, beberapa fenomena di umat kita yang karena taklid buta itu mengikuti syariat-syariat yang tidak jelas sumbernya, dasarnya ya, dari Al-Quran atau hadis Rasulullah atau kias atau ijma disepakati oleh ulama ada landasannya Al-Quran ada ada hadis Rasulullah itu syariat yang benar kemudian bila ada perkembangan zaman itu dalam muamalat itu ada kias namanya tapi dalam ibadah tidak ada kias Sebab kalau ada kias dalam ibadah itu banyak sekali inovasi-inovasi ibadah. Tapi kalau dalam muamalat silakan terbuka selebar-lebarnya kias dan ijma. Ya, sebab kalau kita menggunakan kias dalam ibadah, umpamanya saja berkembang, ya, umpamanya niat saja niat yang dilapaskan itu yang ada dalam sunnah Rasulullah itu hanya haji dan umroh. Jadi lebaika hajjan lebaika umratan lebaika Allahumma lebaik lebaika la syarika laka lebaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika Namun ulama kemudian berkias mengkiaskan banyak sekali niat-niat sampai niat segalanya ada. Karena hadisnya ada juga innamal a'malu niat Tapi lapasnya itu yang kemudian beraneka ragam. Sebab niat wajib. Dalam setiap ibadah wajib niat itu. Tidak boleh tidak. Sebab kalau tidak ada niat maka tidak sah suatu ibadah. Namun ketika orang melapaskan niat, berubah niat yang ada dalam hati, pindah ke mulut. Sehingga kadang-kadang yang di hati tidak dibenahi, tapi yang dibenahi lapas, spasihnya dan lain. Usolli fardol zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu yang dibenahi Padahal yang harus dibenahi adalah niat ikhlas karena Allah. Aku sholat zuhur ini benar-benar semata-mata karena Allah itu cukup. Yang ada dalam hati. Tapi ketika orang sibuk dengan lapas, tidak hafal-hafal lapas, akhirnya tidak sholat, ini bermasalah. Karena lapas itu hanya ajaran atau yang diinovasi oleh ulama itu bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya membantu agar hati kita kita benahi sepasai apapun kita mengucapkan usolli fardol zuhri arba'arokatin, tapi kalau kita sholatnya bukan karena Allah itu juga tidak sah jadi yang menjadi ukuran adalah innamal a'malu bin niyat wa innama likulli manawa kata Rasulullah sesungguhnya yang menjadi ukuran sah tidaknya suatu amal itu niat dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya, sesuai dengan ketulusan hatinya. Bukan lapasnya pasih atau tidak. Nah, ini yang harus benar-benar kita bersihkan diri kita dari segala syariat-syariat lainnya. kalau itu akan memelencengkan atau membuat kita E, tidak berada pada syaratan mustaqim yang dituntun oleh Rasulullah maka kita harus hindari. Nah, inovasi-inovasi yang ada dalam ibadah yang biasa dikatakan dengan bid'ah itu harus benar-benar kita berhati-hati. Sebab kalau suatu bid'ah itu hidup atau kita lakukan maka ada pengorbanan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah yang tidak kita lakukan. Ini sesuatu yang baru yang kita lakukan, yang ritual yang terus-menerus kita lakukan. Kalau itu tidak bersandar kepada Rasulullah, maka ada sunnah-sunnah Rasul yang pasti kita tinggalkan dan kita tidak menghiraukannya. Sebab umur kita tetap 24 jam masing-masing tidak akan ditambah kecuali ada waktu untuk melakukan sunnah rasul ada juga waktu untuk melakukan bid'ah jadi yang pasti saja seorang cerdas seorang mukmin itu harus cerdas yang sudah jelas sebab ada ulama yang mengatakan demikian kalau ada orang yang melakukan bid'ah dia akan minta pahalanya kepada Allah atau kepada siapa Ketika umpamanya saya mensyariatkan sesuatu yang bid'ah, saya belum bisa menjamin pahala untuk siapapun yang melakukannya. Sebab nanti ketika Allah akan bertanya, siapa yang mensyariatkan bid'ah yang telah kamu lakukan? Oh, Tajudin. Kalau begitu mintalah pahalanya kepada Tajudin, jangan minta kepadaku karena bukan syariat. Itu paling kurang seperti itu jawaban untuk orang-orang yang lebih mengutamakan bid'ah atau syariat lain selain syariat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah tidak ada kias, tidak ada yang bisa kita inovasikan. Tetapi dalam muamalah hal-hal yang bersifat terus diperbaharui sesuai dengan zaman dan lain-lain maka justru harus dibuat bid'ah sebanyak-banyaknya sesuai dengan eh, faktor-faktor uh, sesuai dengan karakter-karakter, sifat-sifat, syarat-syarat, rukun-rukun yang ada dalam uh, muamalat yang asli, muamalat jual beli yang ada di zaman Rasulullah itu barter, ada juga yang disebut dengan istisna, ada baik murabaha, ada baik macam-macam. Itu ada syarat-syarat, ada rukun-rukunnya, ada sifat-sifatnya yang kalau kita kembangkan dengan eh, sistem perdagangan modern ini, kalau mencukupi syarat-syaratnya maka menjadi sah karena itu adalah merupakan al-mujaddad yang sesuatu yang terus diperbarui dan tidak akan pernah berhenti sampai akhir zaman. Ini muamalat. Demikian pula dalam hal-hal yang bersifat teknis dan lain-lain, muamalat itu bisa dikias sebanyak-banyaknya, bahkan bid'ah dianjurkan. Selama sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun atau yang menjadi aturan uh, global, aturan yang sudah mengikat suatu muamalah itu kemudian dikembangkan kepada uh, skema baru atau sistem yang baru dan harus dibawa misi semangatnya, karakternya, sifatnya, rukunnya, syaratnya dan lain-lain kepada yang baru itu. Jadi ini bedanya antara lingkup ibadah dengan lingkup muamalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan antum a'lamu bi umuri duniakum. Kalian lebih tahu tentang urusan-urusan muamalah duniawi. Pada kasus ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari Madinah, eh, datang dari Mekah, beliau mendapati sahabat itu eh, mengawinkan Eh, kurma tapi kata Rasulullah SAW bukankah Allah sudah memberikan alam ini ada angin ada macam-macam kenapa kalian sibuk sendiri-sendiri nah, ketika sahabat tidak mengawinkan kurma itu nah, ternyata buahnya tidak begitu baik Kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah anda melarang kami untuk mengawinkan begini-begini? Nah itu kan usulanku. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Nah setelah itu sahabat ya, bisa menolak. Bahkan dalam perang pun Rasulullah ada musyawarah dan lain sebagainya sehingga tidak mutlak keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keputusan yang wajib diikuti karena beliau mengikuti musyawarah atau pendapat yang paling kuat, paling cerdas, paling mengena dalam suatu masalah muamalat. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jadi dalam urusan ibadah kita harus ingkiat dan to'at Jadi harus mengikuti sesuai dengan petunjuk Rasulullah Seketat mungkin Tidak keluar dari apa yang telah dituntut oleh Rasulullah SAW Sebab menurut ulama syarat sahnya ibadah itu pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang menjadi ukuran utamanya. Kemudian yang kedua itu syarat yang kedua itu adalah mengikuti segala kaifiat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar daripada kaifiat tata cara yang telah dicontoh oleh Rasulullah baik rukun dan syaratnya. Nah, kemudian ya tertib ada di dalamnya tumak dina, eh, khusyuk. Ya. Walaupun khusyuk ini diperdebatkan oleh ulama karena tidak semua orang khusyuk dalam sholatnya. Jadi ini adalah pendapat dari Imam Al Ghazali. Jadi wa innaha lakabiratun illa alal khashiin alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi bahwa sholat itu begitu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kata Imam Ghazali berarti khusyuk ini diantara yang membuat orang itu menjadi mudah, menjadi ringan, menjadi terhibur dan menjadikan ibadah itu menjadi sesuatu yang asyik. Maka beliau mensyaratkan sahnya sholat itu khusyuk dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bahasan pertama yang dibahas oleh Ibnu Qayyim dari kitab Zadul Ma'ad ini. Kemudian beliau menjelaskan tentang betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling pantas dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pembawa risalah yang terakhir, sebagai pembawa tuntunan bekal hidup kita ke akhirat kelak untuk generasi terakhir dari manusia di muka bumi ini hingga hari kiamat. Beliau menjelaskan tentang bagaimana Allah memilih beliau dengan hikmah dan ilmunya. Jadi tidak serampangan. Dari beliau membahas tentang bagaimana Allah memilih dari rasul-rasul itu menurut riwayat dari Imam Ibnu uh, Ahmad itu jumlah rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah 313 rasul. Dari 124 ribu nabi. Ini menurut riwayat Imam Ahmad dalam hadis Musnad Imam Ahmad. Nah, kemudian dari 313 rasul ini Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih di antara mereka itu ada 25 rasul yang diutus secara umum kepada kaumnya. Inilah orang-orang pilihan yang diceritakan kembali oleh Allah dalam Al-Qur'an 25 orang. Kemudian dari 25 orang ini Allah Subhanahu wa taala memilih 5 lagi yang disebut dengan ulul azmi jadi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan hikmahnya memilih lagi ada lima orang yang paling baik atau yang paling eh, menonjol dalam risalahnya yaitu pertama adalah Nabi uh, Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari lima orang ini Allah kemudian memilih dua orang yang menjadi Khalilullah. Khalil itu adalah kekasih, al-khullah. Jadi memiliki uh, tingkat yang lebih uh, tinggi lagi daripada al-ulul azmi. Jadi dua orang yaitu Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari dua orang ini, kemudian Allah memilih lagi Habibnya, Habibullah, yaitu tersisa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pilihan yang begitu ketat dan seleksi yang begitu luar biasa, Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan kita kepada umat Eh, menghadiahkan kepada kita umat yang terakhir, umat yang uh, tidak akan pernah mendapatkan rasul baru selain Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat itu nabi yang terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada seluruh alam semesta inna arsalnaka rahmatan lil alamin sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad kepada seluruh alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam beberapa ayat bila kita ingin memperoleh kejayaan di dunia, hasanah di dunia wa hasanah fil akhir, kebahagiaan dunia dan akhirat, maka Allah menjelaskan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Ini ayat di surat Al-Munafiqun. Sesungguhnya milik Allah lah kemuliaan itu dan milik Rasulnya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja disebut secara khusus oleh Allah di sini setelah namanya agar kita mengikuti beliau untuk memperoleh kejayaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Kemudian dalam ayat yang lain di surat Al-Anfal ayat 64 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa taba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah bagimu dan cukuplah Allah bagi orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Jadi Allahu kafika hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini yang menjadi salah satu jaminan atau garansi untuk memperoleh tuntunan yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak dan kita membawa bekal yang terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menjelaskan bagaimana Allah mencukupi ya, tuntunan ya. sehingga dalam bab ini beliau menjelaskan bahwa seluruh tuntunan itu sudah ada pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga isi kitab Zadul Maat ini adalah sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kewajiban untuk mengikutinya sebagai tuntunan bukan hanya sekedar sejarah atau kisah namun adalah tuntunan satu persatu detail demi detail bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian Bapak Ibu yang terhormat Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita memperoleh tuntunan yang terbaik untuk menjawab dua pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali di pada masa kelak yaitu siapa yang kalian sembah dan bagaimana kalian menjawab atau merespon dakwah atau ajakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada hal-hal yang dapat kita diskusikan, saya persilakan.